أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام تدخلوا الجنة بالسلام صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوة الإيمان حفظكم الله jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hanya atas izin Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita santai bulan Syawal di hari keberapa Pak? Hari ke Pada lupa nih. Sudah bulan Syawal hari keberapa Pak? Ya? hari ke tujuh ya mau dihitung pak ini rupanya suasana masih suasana Ramadan nih pak suasana taklimnya masih suasana Ramadan hari ke tujuh ya Rabu Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Alhamdulillah. Mohon maaf kita kan kulkas, kuliah ringkas. Jadi mesti interaktif Pak ya. Setuju Pak? Luruskan niat kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada tembok. Hmm, Bersandarlah kepada Allah, jangan bersandar kepada tembok. Tembok gak punya kekuatan. Ya. Setuju hadirin? Setuju? Mohon maaf Oh ada suaranya nih Pak. Jadi ciri-ciri kehidupan ada suaranya nih. Setuju hadirin? Setuju. Alhamdulillah. Alhamdulillah atas izin Allah kita dipertemukan sampai di hari ketujuh di bulan Syawal. Ada ada saudara kita yang ternyata tidak dipertemukan dengan hari ini. Ada saudara kita yang betapa ingin bertemu Lebaran, Idul Fitri, pulang duluan ke kampung, dia mau balik lagi. Ternyata di sana sakit sehari, langsung pulang kampung akhirat. Tidak sampai di hari ini. Alhamdulillah, kita sampai diberikan kesempatan. Bahkan ada saudara kita yang sedang sholat Jumat, rakaat kedua jatuh. Ditolong saudaranya, dia batalkan sholat Jumat dengan harapan bisa tertolong sampai di rumah sakit. Sudah tidak ada tidak bernafas. Ada yang sedang dengerin ceramah, duduk kayak bapak, persis kayak begini. Kayak tertidur, sejak meninggal Bapak bisa berubah duduknya biasa saja. Ya, kalau belum waktunya juga belum. Serius sih hadirin, subhanallah. Karena ada penceramah, sedang semangatnya khutbah id. Jatuh meninggal ada. Cuman penceram hari ini, insya Allah masih lama, insya Allah. Amin, amin. Terima kasih doanya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sunatullah dalam perjalanan kehidupan, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ramadan yang kita tunggu kehadirannya. Ramadan yang begitu kita dambakan bertemu kita ini telah berpisah dengan kita. Ada kesedihan karena mungkin belum maksimal dalam mengisi Ramadan. Ada raut kebahagiaan harapannya semoga dari ibadah yang kita lakukan menjadikan kita memiliki manusia yang lebih tinggi kualitasnya di sisi Allah, manusia yang bertakwa. Amin ya rabbal Hadirin sekalian, ciri atau indikator berhasil tidaknya seseorang menjalani Ramadan itu bukan hanya ditandai dia mampu mengisi sebaik-baiknya secara optimal dalam mengisi Ramadan itu. Tapi tanda keberhasilan itu juga bisa dilihat sejauh mana kita bisa iltizam. Sejauh mana kita tak Iltizam itu konsisten dan bisa istiqomah. Apa Pak? Istiqomah? Istiqomah bukan istri tiga dikontrakin rumah bukan istiqomah itu singkatan nggak benar itu istiqomah istiqomah itu teguh pendirian iltizam tetap konsisten tetap dia mampu mempertahankan nilai-nilai Ramadan sampai 11 bulan berikutnya hingga Ramadan mudah-mudahan bisa ketemu kita kembali amin semoga insya Allah bisa ketemu kita kembali itu harapan kita bagaimana kita mampu bisa mempertahankan iltisam itu bisa mempertahankan semangat kita sebagaimana semangat kita di Ramadan itu Naam Ramadan sudah lewat. Tapi komitmen, semangat kita dalam beribadah tidak boleh pernah lewat. Itu yang diharapkan. Karena mohon maaf Bapak-Bapak, kalau kita masuk Ramadan itu sedang di training, nilai Ramadan tentunya setidaknya di atas sebelum kita training. Sa'ban nilai 60, Ramadan naik 98. Setelah Ramadan Syawal ini 60 lagi. Kira-kira ini lulus nggak Pak? Pak? Astagfirullahaladzim. Ini perasaan suara saya kurang keras bagaimana Pak? Apa pertanyaannya kurang jelas Pak? Bu saya ulang lagi. Halo? Ini berat benar di ceramahnya. Ini puasa sawal semua Pak ya? Iya. Alhamdulillah ya. Saya tahu Bapak lapar tapi masih bisa mendengar suara saya. Masih ya? Nah. Jangan sampai bertepuk tepuklah sebelah tangan nih ceramah nih. Ya. Pak. Sa'ban 60. Ramadan 98. Sawal 60. Itu dianggap sukses ya Ramadannya? Ragu-ragu jawabannya? Berarti balik modal istilah bisnis. Tidak dianggap terjadi peningkatan. Sawal kan peningkatan. Setidaknya 60, 98, 60,05 ada terjadi peningkatan. Itulah sawal. Nauzubillah kalau 60 98 turun 59,90. Berarti rugi tidak sukses semata. Oleh karena itu, nilai angka ini hanya sebagai indikator memudahkan kita agar setidaknya kalaupun secara kuantitas kita tidak sama seperti Ramadan tapi secara kualitas ibadah kita tetap terpelihara sampai kita Ramadan dipertemukan lagi ketemu kita lagi insya, insya Allah makanya Rasulullah SAW mencintai amal seseorang yang terus menerus walaupun sedikit terus menerus walaupun sedikit adwamuhu wa inqala dawam istimrar berkesinambungan tapi terus kita baca Quran terus menerus infak sholat berjamaah kita peduli anak yatim Waktu kita Ramadan semangat ya, memperhatikan anak yatim dan memperhatikan ibunya anak yatim. Betul, Pak? Ada yang salah kata-kata saya? Memperhatikan anak yatim dan ibunya anak-anak yatim. Ada yang salah nggak? Pak, Ustaz masih kurang keras panggilannya saya nih. Pak, ini udah sawal perasaan masih mana? Jadi di suasananya. Saya tahu ngantuk itu nikmat ya, karena ada orang yang beli obat gara-gara nggak bisa tidur. Ya, Alhamdulillah bapak nggak pakai obat udah bisa tidur di masjid. Alhamdulillah. Cuma jangan salah persepsi. Bapak susah tidur, udah ke masjid sama dengerin ceramah katanya. Dengerin khutbah Jum'ah Seolah-olah khutbah Jum'at sama ceramah itu obat tidur Nah ini yang salah Mudah-mudahan gak ada persepsi yang salah Pak ya Pak Hei ul. Mudah-mudahan Pak ya. Amin kita iltizam. Insya oleh karena itu hadir sekalian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kualitas interaksi kita dengan Allah dengan jalinan ibadah ini disebut kesolehan pribadi dan jalinan soliditas ala ijtimaiyah interaksi sosial habluminanas terjaga dengan sebaik-baiknya dan itulah yang disebutkan oleh Allah SWT orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan orang-orang yang mendapat kesuksesan yang mudah-mudahan selama kita Ramadan bisa kita bangun setelah Ramadan ini bisa kita senantiasa pertahankan ada Taujih Rabbani satu ayat dalam Al-Quran sebagai renungan di kuliah eh, singkat ini Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wasjudu wa'budu rabbakum وافعلوا الخير لعلكم تفلحون Wahai orang yang beriman Rukulah dan sujudlah Dan beribadahlah kepada Rabbmu, sembahlah Allah SWT. Dan berbuat baiklah. Al khaira la'allakum tuflihun. Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses. Ada di dalam surat Al-Hajj. Insyaallah ayat ini sudah sering kita dengar di surat ke 22 ya. Alhamdulillah surat ke 22 tetangganya 123 sampai 24 terakhir surat 114 Alhamdulillah Bapak sudah apa Pak 114 Alham Alhamdulillah sudah apa Pak Halo ini maksud saya biar interaktif nih saya jangan sampai ngomong sendirian nih Pak Anak sudah hafal semua Pak Alhamdulillah 22 21 sampai surat pertama Al-Fatihah. Alhamdulillah sudah apa Jadi surat pertama dan surat 114 sudah apa Alhamdulillah. Jadi awaluhu wa akhir. Bukan begitu Pak? alhamdulillah Jadi alhamdulillah dan anas. Kalau alhad juga sudah ya, alhamdulillah. Sebagian. Allah panggil orang beriman agar apa? Senantiasa terus rukuk dan sujud dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baiklah kalian dan berbuat baiklah agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Perintah Allah kepada kita orang yang beriman agar terus ruku dan sujud. Ibadah, salat. Karena bagian ibadah yang mempengaruhi kualitas dalam kehidupan kita secara umum kualitas diri kita sangat berbanding lurus dengan kualitas sholat kita. Alhamdulillah betapa luar biasa kita menjaga sholat di bulan Ramadan. Ada yang mampu berdiri lama satu juz sebelas rakaat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun kalau nyanyiin Rasulullah ya lima lembar empat halaman eh, lima lima juz, empat halaman. Karena tiga surat yang dibaca. Al-Baqarah, al Imran, An-Nisa, satu satu rekaan. Kalau kita belakang saja Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Khusus penutup di sholat fitir. Ya. Bukan begitu kan? Ya. Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah kita on time. Selalu tepat waktu sholat kita. Subhanallah, mudah-mudahan bisa kita jaga. Jangan sampai setelah Ramadan ini berubah tepat waktu kan. Sholat duhur tepat di waktu asar, sangat sibuk. Sholat asar tepat di waktu maghrib. Ya Allah. Nauzubillah min. Nah, mudah-mudahan ya, jangan terjadi Beribadah kepada Allah Subhanahu taala. Jangan sampai setelah Ramadan kita jalinan ibadah kita. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu Wa taala terputus atau tersendat atau tidak maksimal sebagaimana Ramadan. Karena sesungguhnya orang-orang yang beriman yang dipanggil dalam ayat ini Orang beriman tidak pernah mengenal namanya ibadah musiman. Tidak ada namanya Ramadan musim ibadah. Setelah Ramadan kemudian musim apa lagi? Tidak mengenal itu semua. Tidak ada mengenal ibadah musim. Hanya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Seorang ulama tabi'in. Bertemu sahabat tapi tidak bertemu Rasulullah. Beliau menasihati kita bahwa orang yang beriman dalam beribadah kepada Allah itu tidak dibatasi oleh waktu dan bulan-bulan tertentu. Yang membatasi ibadah seseorang adalah kematian. Nah, beliau kutip surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr. Jemaah, surat Al-Hijr surat yang berapa? Angkat tangan yang tahu. Jemaah. Eh, jemaah. Alhamdulillah. tidak ada respon nih, Pak. Jemaah, surat keberapa? Al-Hijr. Yang tahu angkat tangan, yang tidak tahu Angkat tangannya. Hmm? Surat ke 15 ayat ke 99. Allah perintahkan apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadalah kepada Tuhanmu. Dan sembahlah Allah Rabbmu Sampai datang suatu hari yang kamu yakini. Al-yakin maknahu adalah al-maut, kematian. Batasan kita ibadah, semangat kita mengerti kepada Allah itu bukan waktu dan bulan tertentu, tapi kematian itu yang membatasi kita. Ini ayat yang dikutip oleh beliau agar mudah-mudahan kita orang yang beriman senantiasa tetap terpelihara semangatnya. Karena memang orang yang beriman itu orang yang senantiasa yakin terhadap apa yang dilakukan. Yang pasti semua yang dijanjikan oleh Allah kepada kita orang yang beriman pasti akan diwujudkan. Banyak ayat dan hadis Rasulullah yang menginformasikan tentang janji-janjinya bagi orang-orang yang beriman yang akan diberikan kepada kita. Kalau Allah dan Rasul sudah menginformasikan, lantas kita orang yang beriman masih kurang yakin, lantas dengan apa lagi Allah ingin meyakinkan kita? Dan bukti keyakinan kita adalah kesungguhan semangat kita untuk tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan terpelihara keyakinan kita, semangat kita. Amin. Amin ya rabbal. Karena saya kita ilustrasikan begini Pak, mohon maaf Pak. Kalau ada nih DKM menyediakan transport nih, 300 ribu setiap orang datang sholat jamaah subuh Pak. Pertanyaannya Pak, kira-kira itu jamaah subuh pada datang jam berapa Pak? 300 ribu Pak transportnya? Pak, halo. Jam berapa kira-kira datang Pak? Hah? Jam 4. Mungkin ada yang bilang malam jam 2. Kok jam 2 Pak? 300 ribu Pak. Ada yang bilang, saya nginep Pak, nginep. Mabit. Kenapa? 300 ribu. Sudah terlihat transportnya 300 ribu. Begitu semangat luar biasa. Karena terlihat itu yang didapat. Orang yang beriman yang didapat lebih dari itu. Jangankan sholat berjamaah subuhnya. Sholat sunnahnya saja. Ya kan? Rakatan fajri. Ya. Khairu minat dunia wa mafiha. Dua rakaat sholat fajar. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya Pak? Masjid kita sudah banyak terpelihara tetap jamaahnya banyak yang datang apa banyak yang datang? Pak, masjid Bapak Masjid saya, kalau di sini datang. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan sholat subuhnya sendiri, rewardnya gimana? Man sholat isya'i fi jama'ati, faka'annaka sholat nisfal lain. Wa man sholat subhi fi jama'ati, faka'annaka sholat layla ini yang disebut pahala. Kalau orang yang beriman yakin melebihi janji nilai rupiah. Ya. Subhanallah. Sehingga dia rela tetap sholat berjamaah. Pahalanya sholat jamaah isa seperti orang setengah malam tidak tidur, sholat terus. Uh, subhanallah. Sholat jamaah subuh seperti orang yang semalam penuh tidak tidur, sholat terus. Itu pahalanya luar biasa. Subhan, subhanallah. Ini semangat ibadah yang ada di Ramadan. Mohon maaf, kotak lewat Pak, kotak lewat. 100 ribu, kalau masuk mall terasa kecil ya Pak ya? Pak jujur Pak, kalau masuk kotak terasa besar apa terasa kecil? Wow, 100 ribu masuk mall terasa kecil. Tapi masuk kotak besar benar ya. Oh, ribu sampai ada 100 ribu di kotak kanan 10 ribu di kotak kiri niatnya 10 ribu yang masuk eh refleks 100 ribu yang masuk sepanjang jalan istighfar pak astagfirullah astagfirullah kenapa 100 yang masuk coba kita bisa bayangin pak tapi kalau kita tahu nilai pahalanya pak pak nilai pahalanya ya menjadi hasanah. kalau asur amsalnya 10 kali lipat di surat Al-Baqarah 261 700 kali lipat. Kalau tahu orang yang beriman nilai pahalanya, subhanallah, 700 kali lipat. Milih 10 ribu apa 100 ribu, Pak? Jujur jawab, Pak. Ini serius nih. Oke, besok Jumatan bisa praktek, Pak. Amin ya. jangan kotak lewat, pura-pura tidur. Udah lewat, Alhamdulillah, selamat buat ketemu, selamat ketemu. Iman yang berbicara, Pak Iman. Masya Allah. Maka yang dipanggil aman orang yang beriman. Orang yang bisa menjaga terus ibadahnya, sedekahnya, infaknya, tilawatil Qur'annya, ibadah secara umum. Apapun dia bisa pertahankan karena iman yang ada itu. Maka yang dipanggil amanu, orang yang dianggap mampu tetap bisa terpelihara untuk bisa menjaga soliditas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Pak Ya, selama Ramadan kita akan semangat ya. Amin, Pak. Ya, jangan sampai aku iman zakat malnya lebih besar daripada zakat malnya. Zakat mall, itu zakat mall. Zakat mall, nah, kalau ke mall tuh seluruh diborong tuh. Kalau zakat mal ya sekedarnya. Nggak sesuai kan Pak ya? Orang beriman kalau tawaf di mall nggak selesai-selesai. Kan ada lempar rupiah sampai sekarang belum selesai-selesai pak. Lempar rupiah, bukan lempar real kalau real di Itu tawaf di mall pak nggak tujuh kali nggak cukup pak. Tujuh kali nggak cukup tuh di mall tuh tawaf tawaf. Tapi kalau di masjid berat ya pak? Jujur aja jujur, Beratnya nggak nih? Enggak ya, alhamdulillah. Kalau orang beriman di masjid seperti ikan dalam air pak. Jadi kalau ikan dalam air ada yang kepetang nggak pak? ikan dalam air, ada yang nggak betah nggak Pak? Ada ikan bermasalah maksudnya, ikannya bermasalah. Jadi orang beriman tuh Pak, orang yang bisa menjaga terus. Ya. Walaupun secara kuantitas tidak sama seperti Ramadan, tapi dia bisa mudawamah, istimrar mambungan, istiqomah tetap menjaga nilai-nilai ibadah. Karena sekali lagi, batasan ibadah orang yang beriman bukan bulan Ramadan. Tapi batasan orang yang beriman adalah kematian. Setuju hadirin? Setuju? Ini kalau nggak dijawab ceramahnya selesai. Nah, memang biasanya sampai jam berapa? Jam satu ya. Jam satu. tanya jawabnya berapa menit? Ya. Kalau ada yang nanya ya. Itu hadirin ya, mudah-mudahan intensitas ibadah kita bisa terpelihara sebelum Israel menyapa kita semua Pak ya memang Israel ini malaikat yang paling ditakuti selama perjalanan sejarah belum pernah saya ngisi ceramah jamaah ada namanya Israel padahal pengurus DKM berapa yang undang saya itu ada nama Mikail ada Pak Mikail Ridwan paling banyak Malik juga ada Israel nggak ada yang paling ditakutin Pak saya kira kalau Bapak punya anak dikasih nama Israel Bapak sakit Pak, Israel nengok pak. Israel nengok ternyata. Kira-kira bapak takut kenal pak? Wah, belum siap. Kalau Israel nama anaknya. Ada larangan nggak pak nama Israel pak anak? Gak ada ya. Nah khawatirnya nanti di sekolah nggak dapat teman ya pak. Baik pak ya, mudah-mudahan Allah golongan kita orang yang sukses. Amin. Ingat ciri sukses tidak hanya mampu indikatornya mampu isi sepenuhnya di Ramadan secara maksimal tapi Pas Ramadan tetap bisa mempertahankan ibadahnya walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan. Istiqomah. Insya Allah. Yang kedua, alakah ijtimaiyah dengan mengedepankan if'al khairah dan berbuat kebaikan. Berbuat baiklah, perintah kebaikan dalam skala seluas-luasnya agar kita bisa menjaga juga interaksi sosial kita. Sebagaimana kita mampu wujudkan di Ramadan ukhuwah kita, kebersamaan kita, kepedulian kita di bulan Ramadan. Luar biasa. Subhanallah. Oh, pertanyaannya, selepas Ramadan bisakah kita pertahankan? Karena jangan sampai, dimohon maaf nih, jangan sampai hanya perbedaan permasalahan sedikit, kadang belum mampu kita berbuat baik pada saudara kita ilmu iya, Allah. Sampai-sampai nih dengerin pengajian aja tergantung. Ya. Tergantungnya penceramahnya golongan kita bukan. Kalau golongannya baru. Kalau enggak ya enggak begitulah. Sampai kalau temennya satu aliran senyumnya panjang, mat lazim musakol kalimi, enam harokat. Nah kalau senyumnya bukan satu golongan, matobi'i pak, gini doang pak senyumnya. Coba Allah. Kenapa hanya perbedaan sedikit masalah itu? Kita terkadang bisa belum mampu mewujudkan kebersamaan. Oleh karena itu, budaya kita selesai Ramadan ini yaitu budaya untuk maaf memaafkan, budaya kita untuk berhalal bihalal, ya kan? Itu insya Allah salah satu kiat untuk memperbaiki kualitas interaksi kita dengan sesama di antara kita hadis yang tadi saya bacakan mudah-mudahan sebagai apa namanya oleh-oleh buat kita selesai Ramadan ini sehingga mudah-mudahan interaksi dengan kita bisa kita jaga sebaik-baiknya ya karena memang waktunya sudah kurang 5 menit Pak Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadisnya ya ayuhan nas asfus salam wat'imut ta'am wasilul arham wasallu billahi wan Nasuniyah. Tadkhulul jannata bisalam. Jelas Pak suara saya? Jelas ya? Yang jelas artinya kali ya. Perlu terjemahkan Pak? Ini udah kajian Ramadan setiap hari kan ya. Sekiranya bahasa Arabnya udah pada ngelotok Pak. Bahasa Arabnya udah pada ngelotok kan ya. Pak, ya ayuhan nas. Wahai manusia, asfus salam. Tebarkan salam. Tebarkan salam. Subhanallah. Dan hanya dua opsi. Kalau kita diberikan salam penghormatan, jawabannya lebih baik atau sama dengan. Dan itu doa buat kita semuanya. Sehingga akan bertambah cinta di antara kita. Nabi ingatkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbahu. Tidak kamu masuk surga sebelum kamu beriman. Dan belum kalian disebut beriman sebelum saling mencintai. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, Wahai para sahabat, tahukah di antara kalian ada amalan yang menyebabkan saat kalian mengamalkan maka akan saling mencintai di antara kalian. Amalan itu adalah saling menyebarkan salam di antara kalian. Asfu salam bayanak. Mudah-mudahan setelah ini Pak di kantor kita bertemu di jalan ucapkan salam Pak. Amin. Setuju? Setuju hadirin? Nanti kalau nggak salam diulang lagi ceramahnya Pak. Nanti belum sukses nih Pak. Setuju Pak? Pulang-pulang juga Pak sama istri jangan lupa. Kalau istri lagi ngambek kasih salam pasti. Ya. Assalamualaikum, salam. Pasti sembuh deh. Jangan lupa kasih amplop juga. Nah, jangan lupa itu. Asal jangan Kalaupun amplop bapak yang ketahuan istri di rumah, jangan sampai bapak kesel juga. Pak, amplop apa nih pak? Wah mama, itu amplop sial. Oh sial mah. Oh sial pak, ini amplop sial ya. Kenapa sial pak? Ya sial ketahuan mama, kan sial ketahuan. Diumpetin ketahuan katanya. Eh pak ya, insya Allah saling mencintai. Walaupun begitu buka pintu, kata istri, oh, salah, sialan pak, kirain siapa? Udah salah dibilang sialan pak. Bapak jangan kapok, itu baru sekali Pak. Ya. Kita biasakan setuju Pak di rumah tangga kita Pak. Pak, Pak, Astagfirullahaladzim. Pak, tok assalamualaikum. Anak buka, alhamdulillah. Kalau kita tidak salah masuk kata anak kita, bapak harus sportif, keluar dulu baru salah. Bapak harus terima ya pak ya, jangan salah. Ini bapak, masa bapak diperlakukan seperti itu? Harusnya terima kasih nah, udah ingetin papa harus salam dulu. Setuju pak? Dan salam itu bukan urf, bukan adat istiadat. Tapi salam adalah ibadah. Mulai sekarang, tebarkan salam, berikan makan, hubungkan tali silaturahim dan sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Kata Rasulullah, oh, kamu masuk surga dengan selamat. Subhanallah. Berikan makan. Amin. Budaya kita memberi Pak di bulan Ramadan mudah-mudahan terus terpelihara dengan baik. Ya apa ya? Yang ketiga, hubungkan tali silaturahim. Hubungkan tali silaturahim. Alhamdulillah biasa kita sambil silaturahim sambil mendoakan takobalallahu minna wa minkum. Taqabbal kali ini. Saling mendoakan di antara kita. Biasa kita orang Indonesia menambahkan minal a'idina wal faizin. Itu tambahan kita. Kemudian kita kembali ya pada kesucian insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan ya. Budaya silaturahim ya Pak ya. Budaya yang ketiga salat malam, ayat keempat salat malam ketika orang lain sedang tidur. Mudah-mudahan budaya salat malam yang kita bangun di bulan Ramadan bisa kita pertahankan sampai mudah-mudahan Ramadannya akan datang. Maka Nabi menjamin pada kita subhanallah, rahmat pada keluarga yang serta saling membangunkan untuk sholat malam. Jangan lupa kalau bapak bangunin istrinya, kalau bapak lebih dulu, istri yang solehah bangunkan suaminya saat suaminya belum bangun sholat tahajud. Insya Allah untuk keluarga yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Insya Allah sebagaimana orang terbaik Rasulullah SAW ya, dengan para istri-istrinya terus saling membangunkan. Itu saja ya waktunya sudah habis pak ya. Pencerama main baik jangan maksakan ngomong ya waktunya sudah jam satu lewat satu menit ya. Siapa bangunin istri pak? Siap? Ya. Tak susah bangunin istrinya kan ya. Ya kalau susah ya dipercikan dengan air pak. Dipercikan dengan air tidak bangun terakhir senjata terakhir dilus-lus dibisikkan di telinga istri ya mah bangun bapak mau kawin lagi nah. kira-kira bangun nggak bangun paling berantem doang pak, ya tapi ini resep ini jangan dipakai pak nanti harmonis keluarga oke pak ternyata ada pertanyaan ya nggak apa-apa nih sudah jam satu lewat satu menit nggak apa-apa ini jangan sampai ceramah pertama nanti pada kapok nih apa apa Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, setelah Ramadan terasa sangat berat dalam menjalankan yang mulai. Apakah orang seperti ini termasuk orang munafik? Dan apa kiat-kiat agar kita kembali bersemangat? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT Hasil ibadah secara umum ya di surat Al-Baqarah ayat 21 dan hasil ibadah secara khusus puasa Al-Baqarah 183 hasilnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, hasilnya adalah tak takwa. Sehingga ketika takwa itu lahir pada diri kita, proses dari buah ibadah puasa secara khusus itu indikator berhasil. Nah, apa muasofat orang yang bertakwa? Di antaranya ada ciri orang yang bertakwa itu adalah innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Di surat itu tuh agak lihat Ustaz. Apa? Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ahidina ma atahu rabbuhum innahu kanu qabla dzalika muhsinin laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lisaili wal Ini ayat menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa yang dijamin masuk surga, yang di dalam surga ada air yang mengalir di dalamnya. Yang ketika Allah berikan sesuatu kepada mereka disebutkan orang-orang yang bertakwa itu cirinya mereka itu adalah di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan muhsinin satu ya mudah-mudahan kita masuk di dalamnya pak amin pak muhsinin orang yang bertakwa yang kedua nah ini pak kanu kolilam minal laili ma mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Untuk apa, Pak? Nonton bola. Nonton bola termasuk apa? Termasuk kalau tahajud maksud saya gitu, Pak. Kan belum selesai kan ya, ya. Jadi tahajud dulu baru nonton bola. Ya nggak boleh nonton bola sambil tahajud. Allahu Akbar. Wow. Atau pas tahajudnya pas lagi iklan, ini jangan. Ya. Jadi dicirikan orang yang bertakwa itu orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Lah Ramadan mentarbiah kita seperti itu. Kita bangun malam Pak ya. Betul Pak? Selesai Ramadan pada bangun gak Pak? Bangun ya. Pipis tidur lagi begitu. Oh bukan. Apa kata Rasulullah? Biar kita lepas. Baca doa, budu, sholat. Lepas dari ikatan setan. Karena konon setan bernyanyi ya. Alaika lailun tawil nam nam nam itu nah itu malam masih panjang tidur tidur tidur terus kalau kita bangun di Pak mau tahajud dibisikkan begitu malam masih panjang tidur tidur makanya kan tarik selimut Pak ah masih mah masih lama nih tahu-tahu bangun sudah subuh ini berarti tergoda sama setan. Jadi Allah cirikan orang yang bertakwa penghuni surga adalah orang yang sholat malam. Dan tadi hadis Rasulullah menjamin seseorang orang yang sholat di waktu malam orang lain sedang tidur. Tapi mohon maaf ya, bukan lagi ini orang lagi tidur nih. Pada Isa lagi tidur, nah kita sholat di sebelahnya. Sholat di waktu malam orang lagi tidur. Begitu maksudnya nih Pak ya. Maksudnya ketika orang sedang tertidur lelap kita bangun sholat tahajud. Itu yang ada dalam surat az Ciri buah Ramadan dan ciri ibadah secara khusus orang yang bertakwa sedikit tidurnya di waktu malam. Kemudian apa? Mereka banyak beristighfar di akhir malam. Kemudian mereka orang yang tahu diri akan memberikan hartanya akan diberikan pada orang yang berhak menerimanya baik mereka minta atau tidak meminta. Jadi mohon maaf, ciri orang yang sukses adalah orang yang tetap bangun malam. Maka Nabi memberikan jaminan apa? Kata Rasulullah, afdal salah ba'da faridah adalah sholat tunai Seutama-utama sholat setelah lima waktu, sholat fardu adalah sholat ma malam, ya. Apakah orang termasuk orang munafik? Ya. Mudah-mudahan ya karena Mohon maaf, mudah-mudahan sih tidak termasuk munafik ya, munafik. Ya, karena mohon maaf ya, bisa jadi tidak dia mulail karena punya alasan. Ya, benar-benar karena punya alasan. Alasannya memang mungkin ya kecapean atau mungkin kondisi apa yang menghalangi dia untuk bangun mungkin itu juga tidak bisa menjadikan dia masuk kategori orang tersebut. Ya. Tapi ciri orang yang beriman adalah orang yang menjaga terus sholat malamnya. Ya. Dan apa kiat-kiatnya ya agar kita kembali bersemangat? Wah subhanallah. Ini panjang benar nih Pak. Saat jawabannya nih. Ini sampai jam 2 bagaimana nih? Pak, nah, ini, ini udah pelangi nih, udah pelan-pelan pada ngilang nih. Ya, gimana nih? Nah, lanjut Pak, Tat, tanggung nih. Ada tiga lagi nih. Ya. Singkat aja deh ya. Oke deh. Kiat-kiatnya agar tetap bersemangat. Nah, pertama, kita harus jaga iman kita. Iman kita dijaga. Maka salah satu jargon yang ada pada diri para sahabat senantiasa di antara mereka selalu mengingatkan ijlis bina nu'minsa. Duduk bersama kami, kita cas iman kita barang sejenak. Nah, ini barang sejenak nih Pak. Emang ceramah jangan lama-lama nih, cas iman nih. Ya, Eh, Kalau kelamaan itu jadi bermasalahnya. Ya. Jadi dicas terus pak imannya pak. Karena iman itu motivator terhebat. Iman itu adalah pemi, pak, pemacu dan pemicu. Ya. Jadi iman itu sesuatu yang e, menjadikan seseorang bisa melakukan walau fisiknya tidak kuat, tapi iman sangat menentukan. Ya. Iman dijaga. Yang kedua, tajwidul ulum, tetap terus menambah ilmu. Ya, subhatul salihin. Bergaul dengan orang-orang yang soleh Ya, orang imannya baik, insya Allah kita akan tetap terpelihara semangat kita. Ya, yang ke yang keempat jangan lupa kita hidup senantiasa sebagaimana di bulan Ramadan, semangat untuk berjamaah. Karena dengan berjamaah itu ya kita akan menjadikan tetap semangat terpelihara. Ya, itu sekilas ya, mudah-mudahan ya kita bisa terjaga hamasyah kita, semangat kita. Ustaz, mana yang lebih didulukan membayar zakat fitrah atau hutang? Ini maksudnya hutang duit nih ya. Ya apa ya? Kalau zakat fitrah didahulukan karena memang zakat fitrah itu kewajiban setiap setiap individu ya walaupun punya hutang tetap saja dia harus zakat fit zakat fitrah ya hutang ya tentunya juga harus dibayar ya tapi kalau belum kalau sudah jatuh tempo kemudian belum ada yang buat membayar boleh kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Nah, karena memang Islam juga memberikan memberikan apa namanya peluang untuk bisa menjadikan orang lain mudah dengan perantaraan kita. Yang paling hebat lagi kalau di dilunaskan gitu ya. Tapi yang nggak boleh kan ini sama maafin ya. Tapi kalau hutang kan tetap belum lunas kan gitu kan. Jangan sampai dimaafin lunas gitu kan. Ya. Kalau hutang sedikit pun, seberapapun namanya hutang harus di harus dibayar. Ya. Wallah alam. Ya. Terakhir saat mana yang lebih diutamakan puasa di awal sawal atau di pertengahan sawal? Dan apakah menjadi sunnah menikah di bulan sawal? <laughs> Ustaz. Jadi pertama ya puasa di awal sawal atau di pertengahan sawal. Memang afdol itu ya di di awal afdol. Tapi ketika kita masih punya kesibukan ya kan silaturahim gitu ya di pertengahan juga tidak ada salahnya atau di akhir juga tidak salah selama masih ada di bulan Syawal masih tetap e, diperbolehkan puasa enam hari di bulan Syawal yang pahalanya atau Rasulullah pahalanya seperti puasa setahun hanya kalau ulama kita membolehkan ya kita selama ada di bulan Syawal silahkan mulai di awal mulai di pertengahan atau di akhir tapi afdol memang disegerakan gitu Terus uh, sunnah menikah. Ya. Jadi memang salah satu uh, menikah kebiasaan ya sebagaimana kita lihat orang-orang muslim itu menikah itu di bulan Syawal paling banyak. Sebenarnya tidak ada nas secara khusus ya. Nas secara khusus Abdul di bulan Syawal ya. Tapi secara umum nikah itu memang disegerakan, ya. disegerakan. Tapi memang uh, azab apa? Mohon maaf adabnya kebiasaan uruf orang-orang Arab itu sebagian besar itu bulan Sawal. sebagaimana kontak yang yang mereka kawin juga di bulan Sawal. Maka dia bilang orang nikah di bulan Sawal seperti mazhabnya mazhab kontak <laughs> katanya begitu. Tapi tidak salah sekali lagi. Yang jelas secara umum dalil nikah itu kebaikan itu disegerakan. Ya. Kalau punya pulang di ter, uh, di, disegerakan itu lebih baik daripada menunda-nunda. Karena orang yang menunda padahal sudah siap tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Islam maka dinilai sebuah kemaksiatan di sisi Allah. Nah, ini malah justru sebaliknya. Ya. Begitu. Ya, ini ada tiga pertanyaan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bapak-bapak tidak ada pertanyaan pak ya? Kalau bapak mungkin pertanyaannya kapan selesai ceramahnya pak? Ya sekarang ini selesai ya, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Ya, semoga Allah sukseskan kita semua sampai Ramadan menyapa kita kembali. Ya. Baik ya, cukup? Cukup ya? Bapak-bapak sudah ada nanya? Ya? Sudah? khairan alafumikum. Maaf kalau ada kata-kata berkenan Ya, yang benar dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi. Ya, semoga Allah SWT sebagaimana janjikan la'allakum tuflihun di surat Al-Hajj ayat ke-77 Allah golongan kita ya menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia terlebih lagi kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.